dua hari yang lalu sudah pergi dan meninggalkan kita. Yang menjadi bahan pemikiran kita <clears throat> dan senantiasa ya terpikir ya di dalam apa hati kita adalah bagaimana kita setelah Ramadan. Tentu kita tidak ingin ya akal Islam menjadi orang-orang yang merugi. Kita tidak ingin sebelum Ramadan ternyata lebih baik daripada setelah Ramadan. Kita ingin bagaimana supaya setelah Ramadan menjadi lebih baik lagi. Dan bahwasannya amal ibadah di bulan Ramadan itu ya ternyata bukan hanya sebatas di bulan Ramadan, akan tetapi terus kita istiqamah di atasnya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. <clears throat> Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa tujuan daripada puasa adalah untuk takwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan akhi bahwasanya tujuan puasa itu adalah takwa. Dan hakikat takwa itu apa? Hakikat takwa itu kalau kita perhatikan pendapat-pendapat para ulama itu berporos pada dua. Yang pertama itu melaksanakan perintah dan yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah yang wajibnya, yang sunnahnya, meninggalkan larangan semua maksiat, apalagi dosa besar, lebih-lebih lagi yang berupa syirik, demikian pula bid'ah, khurafat. Apa kalau korelasinya takwa dengan puasa? Mungkin insya Allah ya para pendengar telah memahami yang demikian itu. Betapa tidak akhi Bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu takwa kepada Allah? Karena yang pertama kalau kita perhatikan, takwa apa puasa puasa itu adalah merupakan simbol keikhlasan. Yang namanya puasa itu ya akhi ibadah sir, ya ibadah yang tidak terlihat. Bisa saja terkadang ya ada orang puas-puas apa pura-pura lemes, ternyata dia nggak puasa. Kita tidak tahu Makanya apa yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda Allah berfirman Ya kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li Setiap anak amalan anak Adam itu adalah baginya kecuali puasa maka ia adalah untukku kata Allah Subhanahu wa taala wa an ajzi bih dan aku yang akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya ya, seseorang ketika ia sendirian dia tidak mau makan dan minum itu menunjukkan dia ikhlas dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala padahal ya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah dia akan makan pula karena tidak ada yang melihat ya dia akan makan juga karena tidak ada yang melihat namun ketika dia meyakini bahwa Allah melihatnya dia tetap tidak mau makannya Bukankah itu menunjukkan simbol keikhlasan? Iwallah. Iya Naam. Ya. Maka dari itulah sementara ikhlas adalah merupakan poros ataupun tonggak yang sangat dasar dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan tujuan diciptakannya makhluk. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din." ya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa mengikhlaskan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari itu ikhwatul Islam Ya, seseorang yang berpuasa melatih dirinya untuk ikhlas mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya akhal Islam, ya, bagaimana tidak puasa menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah yaitu berusaha dia itu ittiba ittiba sunnatir rasul mengikuti sunnah rasul ketika dia mau puasa dia harus tahu dulu bagaimana tata cara berpuasa yang sahih bagaimana tata cara apa hal apa saja perkara-perkara yang dilarang atau perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia harus mempelajarinya sesuai dengan apa tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada waktu itu ya akhi seorang hamba itu berusaha untuk mengikuti dan menapaki jejak Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Disitulah seorang hamba harusnya ya terus menapaki jejak bukan hanya dalam masalah puasa, dalam masalah sholat juga, demikian pula dalam masalah apa zakatnya, demikian pula hajinya, demikian pula tingkah lakunya, demikian pula dalam kehidupan sehari-harinya, makannya, minumnya, menyisirnya, bagaimana supaya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena ikhwatul Islam <clears throat> ya, semua kita sudah tahu bahwa suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka amalan tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhi, kalau kita perhatikan dan ini merupakan maksud terbesar daripada puasa juga, yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu berupa syahwat, baik syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap minuman, syahwat terhadap, terhadap lawan jenis, ya untuk jima. Demikian pula syahwat yang lainnya, menahan pandangan mata, menahan lisan untuk berkata-kata yang tidak-tidak. Demikian pula menjauhi kata-kata dusta, demikian pula menjauhi gibah. Sebab ia tahu bahwasanya semua itu bisa mengurangi pahala puasanya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu nah, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus terus menerus mengamalkannya maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya itu tidak butuh pada puasanya Ya, Sehingga pada waktu itu ketika seseorang berpuasa dia ingin mendapatkan puasa yang sempurna. saya Dia tidak ingin ya apa selesai berpuasa ketika berbuka ternyata nggak dapat pahala apa-apa. Cuma sebatas apa lapar dan dahaga. Ya, seorang mukmin ketika berpuasa takut apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi al ju'u wal 'athash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Kecuali menahan dahaga dan lapar saja. Ya, percuma. Kenapa? Karena dia hanya sebatas menahan apa perutnya saja, hanya menahan mulutnya saja, tapi tidak menahan dia dari berkata dusta, tidak menahan dia dari menggibah manusia, tidak menahan matanya dari melihat wanita apa apa melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah tidak menahan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum memang ya bulan Ramadan itu betul-betul sebagai bulan tempaan menempa ke, ke apa keimanan seorang hamba cuma beda ya akhi bedanya kenapa kalau bulan Ramadan setan-setan itu diikat. Ya, kalau di bulan selain Ramadan setan-setan nggak diikat. Apa pengaruhnya? Ya memang pengaruh. Ya. Kenapa ikhwatal Islam? Karena seorang hamba berbuat maksiat itu karena ada dua faktor, faktor luar dan faktor dalam. Faktor dalam apa? Berupa hawa nafsu Faktor luar apa? Syaitan yang mengganggu. Ya. Ketika bulan puasa, syaitan faktor luarnya itu diikat. Maka tinggal apa? Tinggal hawa nafsunya. Makanya kalau ada orang kok di bulan puasa masih ada ya orang yang masih apa tetap aja nggak puasa gitu kan. Bulan puasa kok masih ada saja ya orang yang menggibah Eh, ada tujuh bulan puasa tetap saja ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Katanya setannya diikat. Iya, setannya diikat tapi hawa nafsunya tidak diikat. Makanya akhi ya, orang yang di bulan Ramadan mengikuti hawa nafsu di luar bulan Ramadan lebih lagi. Biasanya demikian, sahih. Sebab ketika di bulan Ramadan dia masih ngikutin hawa nafsu, di luar bulan Ramadan setannya tidak diikat dibantu lagi oleh setan. Na'udzubillah. Maka akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan tujuan agung ya seseorang berpuasa yaitu dalam rangka menahan hawa nafsunya dan orang yang senantiasa menahan hawa nafsunya akhi itu diberikan pahala yang agung Allah berfirman fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Robnya dan senantiasa menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Masya Allah. Namun akhi memang ya yang namanya menahan hawa nafsu itu berupa syahwat apalagi syubuhat. Ya berat butuh kepada kesabaran, maka dari itulah puasa seseorang dilatih untuk sabar. Sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, sabar untuk tidak apa untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi puasa seseorang. Ya. Ketika dahaga, ketika ia lapar, sabar sampai matahari terbenam, pada waktu itu seseorang butuh kesabaran. Kenapa? Karena untuk meninggalkan hawa nafsu memang butuh sabar. Ikhwatal Islam, makanya mengapa puasa itu pahalanya tidak diberikan eh, apa namanya? Ya, tidak diberikan hitungan sampai 700 tapi lebih dari itu. Sebab ya akhi, ya setiap amal anak Adam disebutkan dalam hadis yang sahih di dalam Muslim ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Ya, kecuali puasa. Ya, kecuali sabar. Kenapa? Karena puasa di situ terdapat padanya kesabaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah dalam dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab, tanpa batas. Ketika seseorang berpuasa, dia bersabar. Menahan hawa nafsunya, meninggalkan kemaksiatan. Istiqomah di atas ketaatan. Dia terus bersabar, mengharapkan kepahala apa ar-Rahman. Sehingga pada waktu itu seseorang ditempa untuk senantiasa sabar. Men apa, meninggalkan hawa nafsunya <clears throat> maka Allah berikan kepadanya pahala yang berlipat ganda ya akal Islam. Bahkan akhi, ketika para ulama berbicara tentang sabar, mereka mengatakan bahwa sabar itu tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga yaitu sabar ketika meninggalkan musibah, bencana, dan ternyata dalam puasa ini ada tiga macam kesabaran itu. Seseorang sabar untuk mentaati Allah dengan cara apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia isi ya bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang ya ia sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya taat kepada Allah di waktu malam ia membaca Al-Quran, berdiri di waktu malam, bermunajat kepada Allah. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam, ia di, apa dilatih untuk apa? Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ia dilatih untuk meninggalkan sabar, untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, dia tidak ingin mendapatkan puasa setengah ataupun bahkan kehilangan puasa sama sekali gara-gara ia berkata dusta di waktu bulan puasa. Gara-gara apa ya gibah yang ia lakukan di waktu bulan puasa. Gara-gara ia melakukan perbuatan dosa-dosa besar akhirnya tidak di apa tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya macam yang kedua dari kesabaran pun ada ketika puasa itu. Ia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Lapar, haus itu musibah. Maka ini adalah merupakan sabar. Maka tiga macam sabar itu ada pada puasa ya akhi. Maka dari itulah ya puasa itu adalah pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhi, kalau kita perhatikan di antara perkara ya yang bisa kita petik daripada puasa itu <clears throat> yaitu menimbuh, menimbulkan rasa kedermawanan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seseorang merasakan lapar, haus, dahaga, dia merasakan betapa susahnya yang namanya lapar sehingga pada waktu itu dia berpikir bagaimana ya keadaan orang-orang fakir miskin yang mereka itu terkadang masya Allah ya keadaan hidupnya terkadang makan terkadang enggak sehingga pada waktu itu seseorang ketika merasakan yang namanya lapar dia berpikir bagaimana kalau saya seperti si fulan yang setiap hari kelaparan atau mungkin setiap hari dia cuma makan sekali saja, masya Allah, sehingga pada waktu itu apa yang terjadi, ya timbul rasa keinginan dia untuk infak, membantu saudara-saudara yang miskin. Makanya disebutkan dalam hadis ya akhi yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun ajwadan nasi bil khair وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi kata Ibnu Abbas di waktu bertemu dengan apa di dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu kulla lailah fayudarisuhu al-Qur'an. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu setiap malam dengan malaikat Jibril untuk mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sungguh kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Sehingga pada waktu itu setelah puasa, seorang hamba, seorang mukmin, ya, lebih mudah lagi untuk mengeluarkan apa? Ya hartanya dalam rangka berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada waktu itu dengan puasa itulah rasa pelit dan rasa kikir serta cinta kepada harta dan dunia itu bisa ditekan. Ya. Karena memang akal Islam yang namanya manusia ini punya sifat cinta ya kepada harta. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah min al-dhahab wal fiddati wal al musawwamati wal an'ami wal harf." Dihiaskan kepada manusia itu apa? Cinta kepada syahwat berupa apa? Berupa wanita, berupa anak-anak, berupa harta yang melimpah ruah. Ya, emas, peraknya, demikian pula apa kuda-kuda yang banyak yang dihiasi, demikian pula apa binatang-binatang ternak, harta yang melimpah ruah. Dia cinta, bahkan terkadang saking cintanya dia bakhil. Ya. Namun ketika seseorang itu dapat menguasai hatinya, kemudian dia pun mau menginfakkan hartanya, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih ya akhi, bahwasanya sadaqah itu adalah burhan. Kata Rasulullah, was burhanun." Sadaqah itu adalah merupakan burhan, bukti akan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. <clears throat> Nah ini ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, dilatih dia ya untuk apa senantiasa berinfak di jalan Allah untuk senantiasa dermawan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka setelah bulan Ramadan dia pun senantiasa menginfakkan hartanya ia menyisihkan sebagian hartanya ya setiap bulan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau setiap hari dia infakkan di jalan Allah dia takut kalau ya didoakan oleh malaikat ya kalau ternyata hartanya di, akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis ya setiap paginya ada dua malaikat yang turun kemudian berkata Allah yang satu berkata Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah gantilah orang yang berinfak itu dengan ganti yang baik yang satu lagi berdoa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah ya binasakanlah harta orang yang pelit Ya, na'udzubillah. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara faidah puasa ya akhi yang kita petik adalah yaitu kita ini dilatih untuk menjaga waktu kita. Ya, menjaga waktu. Ya jangan sampai kemudian waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau orang tidak memahami hakikat puasa, mungkin dia akan habiskan waktunya untuk ngabuburit ngabuburitnya nggak ada manfaatnya lagi ya pergi kemana gitu kan jalan-jalan menghabiskan waktu nggak ada manfaat buat nunggu buka puasa beda dengan orang yang memahami hakikat puasa ngabuburitnya pakai apa ya akhi ngabuburit itu pakai baca Quran atau baca hal-hal yang bermanfaat amal ibadah yang soleh ya memperbanyak sehingga pada waktu itu waktunya betul-betul dijaga oleh Allah. Eh, dia jaga. Jangan sampai ya hilang dari waktunya itu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya akhi. Makanya subhanallah <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas." Ada dua nikmat kebanyakan manusia itu tertipu kata Rasulullah. Apa itu? ya as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Maka akhi waktu itu akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah la tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa kaki seorang hamba itu berdiri nanti pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa an umurihi fima afnah tentang umurnya buat apa ia habiskan ya tentang umurnya buat apa dia habiskan akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum maka ia dengan puasa Ramadan seseorang itu dilatih terus untuk apa menjaga waktunya jangan sampai sia-sia ya menjaga waktunya jangan sampai untuk hal-hal yang bahkan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mengurangi ibadah puasanya Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya banyak sekali amalan-amalan yang dilatih di bulan Ramadan itu ya akhi. Ya, apa saja amalan yang dilatih di bulan Ramadan? Yang pertama salat tahajud. Ya, kalau kita perhatikan Masya Allah kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke masjid di hari pertama penuh masjid-masjid sesak untuk mengikuti apa salat tarawih Cuma sayang, ya sepuluh pertama ke sana sudah mulai sedikit demi sedikit orang meninggalkan masjid. Sampai akhirnya di akhirnya melompong sudah. Allahul musta'an. Ya, ketika seseorang melatih muamalannya dengan sholat tarawih dan dia berusaha untuk mengamalkannya pula tentunya setelah bulan Ramadan dengan cara apa tahajud di malam hari itu akan diberikan kekuatan hatinya karena Allah berfirman inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa akwa muqila sesungguhnya ibadah di bulan di malam <clears throat> hari itu yaitu lebih menguatkan hati mengokohkan hati ya dan amalan yang paling lurus kata Allah Subhanahu wa taala iya ya dibiasakan, dibiasakan ia untuk tahajud di malam hari. Sehingga pada waktu itu ya dia mendapatkan seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau antum baca Al-Qur'an Masya Allah Ya berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang anjuran dan perintah dan bahwasanya itu adalah sifat orang-orang yang orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga. <coughs> Seperti firman Allah, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Dahulu mereka itu kata Allah <clears throat> sedikit sekali tidur di waktu di waktu malam dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa dan masuk ke dalam surga itu adalah dahulu mereka berbuat kebaikan di antaranya apa? mereka tahajud di waktu malam, berdiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam ketika manusia tidur lelap ya. Dia ternyata bangun meninggalkan kasurnya yang empuk, meninggalkan bantalnya, ya membuat yang membuat dia lalai. Ternyata dia kuatkan hatinya untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam ya, salat malam itu kalau antum lihat dalam Al-Qur'an banyak sekali, hampir ya 10 lebih ayat yang menyebutkan tentang apa? yaitu tentang keutamaan salat malam. Di antara amal ya akhi <clears throat> yang dilatih seseorang di bulan puasa yaitu puasa itu sendiri. Karena sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perkara yang suatu amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis bahwasanya ada surga atau pintu surga yang khusus untuk orang yang berpuasa. Nama pintu itu namanya Ar-Rayyan. Ya. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Selain itu tidak dimasuki. Maka pada waktu itu ia dilatih seseorang untuk berpuasa sebulan penuh. Setelah Ramadan pun ya hendaknya dia pun berusaha melatih dirinya ya untuk berpuasa sunnah ya Senin, Kemisnya misalnya ataupun yang lainnya. Sehingga pada waktu itu ikhwatal Islam a'azan ya Allah wa iyyakum dia mendapatkan banyak sekali keutamaan daripada puasa itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ab'adahu Allah ab'adahu Allah minan nari sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan ia dari api neraka selama sejauh 70 kharif. Masya Allah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang dibiasakan kita dan dilatih kita di bulan puasa apa? Yaitu membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Ya, membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya. Ya karena para salafun soleh terdahulu senantiasa mereka ya dan itu pula yang diperintahkan oleh Rasulullah agar kita bisa menghatam Al-Qur'an setiap bulan kalau mampu. Ya. Para sahabat ada yang menghatam Quran ya 15 hari. Ada yang menghatam Quran ya sampai tujuh, cuma 7 hari. Ada yang sampai 3 hari. Setiap 3 hari ada yang khatam, ada lagi setiap 15 hari khatam ya paling lambat kata Rasulullah yaitu sebulan ya lebih dari itu dalam satu riwayat Abu Daud ya dia termasuk orang-orang yang lalai naudzubillah tentu akhi dan ini ya merupakan anjuran supaya kita ini terus dihiasi supaya membaca Al-Qur'anul Karim akhi yaitu hukumnya sunnah ya namun itu adalah suatu zikir yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala namun tentunya akhi bukan hanya sebatas membaca. Ya kan tetapi yang paling terpenting adalah mempelajari dan memahami makna-maknanya, bagaimana para ulama menafsirkannya. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas tadi, ya. Ketika Rasulullah SAW di bulan Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam untuk apa? Yudarisul Quran, mempelajari Al-Quran, memahami makna-maknanya, mendalami, ya, dan serta mentadaburi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Umar menghafal Al-Baqarah 8 tahun, Masya Allah. Kalau kita 2 tahun hafal Quran, Ibnu Umar 8 tahun baru hafal Al-Baqarah. Bukan berarti Ibnu Umar belat, ya bukan berarti Ibnu Umar itu hafalannya nggak kuat. Wow, para sahabat masya Allah ya. Tapi mereka itu menghafalnya sambil difahami satu persatu ayat per ayat. Ya, itulah ikhwatul Islam. Karena sesungguhnya ya Al-Quran itu dat akan Al-Quran dan puasa akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Dia berkata Al-Quran ya Rob mana tuhul naum bil lail ya Allah aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Tolong berikan syafaat untuknya. Puasa berkata mana tuh ya at-ta'am bin Nahari ya Allah aku telah mencegah ia makan di waktu siang. Tolong berikan syafaat untuknya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Cobalah setelah yang kita paparkan tadi Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya <clears throat> ya dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi seorang hamba akan sampai kepada derajat takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu adalah tujuan daripada puasa. Tujuan yang agung ya akhi. Maka ketika nanti setelah kita puasa ya akhi. Setelah di bulan Ramadan ini ya kita teruskan amalan-amalan yang kita telah dilatih di bulan Ramadan. Salat malamnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, ya meninggalkan maksiatnya, demikian pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabarannya, demikian pula kedermawan kedermawanan dan sedekahnya. <clears throat> Itu terus sehingga pada waktu itu insyaallah mudah-mudahan ya kita pun termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa kepada Allah dan itu adalah merupakan keutamaan yang agung karena sesungguhnya takwa itulah merupakan modal utama untuk mendapatkan kita ini surga yang paling tinggi bahkan keberkahan di langit dan bumi akan diraih dengan takwa Allah berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Kalaulah penduduk suatu desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan ke, ya pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi. Tapi sayang kata Allah mereka itu malah mendustakan, maka kami pun menyiksa terhadap apa yang mereka lakukan itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa takwa itu hakikatnya ya akhi akan memberikan jalan keluar terbaik bahkan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang baik dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ya. Makanya tidak ada orang takwa itu tidak dapat nggak kebagian rezeki nggak ada. Senantiasa Allah berikan rezeki orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan yang terbesar akhi Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini berupa apa? Ya kebersamaan yang khusus kata para ulama. Ya kebersamaan ini berupa apa? Berupa pertolongan, berupa pemeliharaan, inayahnya. Kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang senantiasa bertakwa ketika dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berarti ia sudah menjaga agama Allah. Orang yang menjaga agama Allah pasti Allah akan jaga ya agamanya, pasti akan jaga dunianya dan Allah akan jaga ketika sakaratul maut ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat dan wejangan kepada ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Kata kata Rasulullah kepada ibnu Abbas, ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Hai anak, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kata. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Kata Ibn Rajab, ay ihfad awamir Allah wa hududahu wa nawahiyah. Artinya jaga perintah-perintah Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga larangan-larangan Allah. Ya jangan sampai dilanggar. Yahfazka Allah akan jaga engkau. Ya dunia kau dijaga. Ya hartamu akan dijaga. Bahkan anak-anakmu pun akan dijaga. Keturunanmu pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan agamamu pun akan dijaga oleh Allah karena engkau menjaga agama Allah. Bahkan ya akhi Allah pun akan jaga ia ketika ia sakaratul maut. Dikuatkan ya lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka itulah manfaat puasa. Sehingga dari situlah ya kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk terus ya langgeng, terus istiqamah ya mengamalkan apa yang telah biasa kita amalkan di bulan puasa bahkan terus menjadi orang-orang yang yang menjadi lebih baik setelah itu dan diberikan kepada kita ini ya, kekuatan terus untuk mempelajari kebenaran ini demikian pula mengikuti dan menapaki jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sedikitnya ya <clears throat> memberikan kepada kita kekuatan dan semangat kembali untuk kembali ya akhi ya menjalankan seperti apa yang telah kita jalankan di bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Nah bagi para pendengar yang di mana saja berada dan mungkin baru bergabung bersama kami pada kajian pagi hari ini, kajian interaktif secara langsung bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon yang kita buka di 021 823 6543. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Kecil. Dari Cirawan di Kecil. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, buat muka di antum. Tadi antum menyatakan bahwa setan di bulan Ramadan itu diikat. Iya. Jadi perbuatan maksiat kita bukan karena godaan setan, tapi karena hawa nafsu. Jadi kesimpulan di Mukoyimah Ustaz tadi saya simpulkan bahwa perbuatan maksiat itu ada dua sebab. Yang pertama datang dari setan, dan yang kedua datangnya dari hawa nafsu. Yang saya pertanyakan adalah, apakah ada dalil yang syahir tentang bahwa setan di bulan Ramadan itu diikat? Dan iya. kedua, saya minta dalil tentang penjelasan bahwa perbuatan maksiat itu bukan karena setan saja, tapi karena faktor hawa nafsu. Karena di tempat kami ada yang menyatakan bahwa setan itu tidak mungkin diikat. Ini ada dai ustaz di tempat kami. Mungkin tolong diluruskan saja karena ada di tempat kami dai menyatakan bahwa mustahil setan di bulan Ramadan itu diikat dan dia sambil dia melecehkanlah yang semacam ini. Dia kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegedean. Ya, <clears throat> dalil-dalilnya saya akan paparkan. Yang pertama, bahwasanya syaitan diikat itu hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidhi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana awalu laylatin min ramadhan, ya, Sufidati syayatin, maradatil maradatil jin, maradatil jin." Apabila malam pertama bulan Ramadan kata Rasulullah, setan-setan yang durhaka itu akan diikat sufidat. Kalau ada orang berkata yang dimaksud adalah ini mengingat, mengikatnya bukan secara fisik tapi secara maknawi. Ketika seseorang berpuasa, ya dia berarti menahan hawa nafsunya, berarti dia mengikatnya dengan cara menahan hawa nafsu itu. Kita katakan ini jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah itu. Karena Rasulullah SAW. ya dan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya hak, ya, suatu perkataan itu harus dibawa kepada hakikatnya, tidak boleh dipalingkan kecuali dengan dalil dan tidak ada dalil. Itu kaidah ya usul fikih dan orang yang paham bahasa Arab pun tahu bahwasanya itu adalah merupakan kaidah yang telah diamalkan dari zaman dari generasi ke generasi. Tidak boleh kita palingkan dari suatu makna ya yang hakiki kepada makna yang sifatnya maknawi kecuali dengan dalil. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa syaitan itu diikat. Maka kita imani saja. Kalau ada orang berkata nggak mungkin setan diikat loh, masya Allah. Apakah dia tidak tahu kalau syaitan itu makhluk Allah dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Ya kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang luar biasa, kalau Allah menciptakan syaitan dan jin dan Allah bisa menciptakan manusia yang dengan apa dengan pencipta dengan penciptaan yang begitu sempurna, bagi Allah ya mudah untuk mengikat setan-setan itu. Ya. Bagaimana cara mengikatnya? Allah alam yang jelas kewajiban kita imani. Kemudian akhi, ya dalil yang menunjukkan bahwa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ayat Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu hawa nafsu itu menyuruh kepada apa? Menyuruh kepada keburukan. Allah mengatakan bahwa an-nafs ya hawa nafsu itu sendiri ya sudah menyuruh kepada hak keburukan. Bagaimana kalau dibantu oleh setan tambah kuat saja itu. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi katanya nggak mungkin setan diikat masya Allah ya apakah dia meragukan kekuasaan Allah kalau dia meragukan kekuasaan Allah bisa kafir orang ini ya kalau dia meragukan apa kebenaran sabda Rasulullah ya berarti ia tidak mempercayai apa yang disabdakan oleh Rasulullah dia kira Rasulullah ia berbicara dari hawa nafsunya la wallah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya sesungguhnya ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya Nah, Iya, iya. Jangankan itu ya akhi ya disebutkan dalam hadis pernah Rasulullah SAW sedang sholat. Kemudian Rasulullah SAW ya digoda oleh syaitan maka Rasulullah SAW langsung mencekik syaitan itu. Ya sampai kemudian uh, apa air liurnya ya mengalir di tangan Rasulullah dan Rasulullah merasakan dinginnya air liur, eh, air liur syaitan itu. Kemudian kata Rasulullah, bukan kalau bukan karena aku ya ingat doanya Nabi Sulaiman, Sungguh ya setan ini akan di pagi hari terikat di tiang masjid dan akan jadi mainan anak-anak. Melihat ya. Rasulullah mengatakan sungguh setan ini akan diikat di tiang masjid. Oh, di, Rasulullah mau, mau mengikat setan ini di tiang masjid. Kalau itu bisa, kenapa itu tidak? Semua ajaib. Memang ada terkadang orang-orang yang, masya Allah ya, yang mendewakan akalnya, atau apa namanya itu ya menganggap akalnya itu segala-galanya luar biasa ini orang yang ya sangat apa sombong sekali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tepat saat kita angkat kembali telepon yang kedua di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Dari mana Pak? Dengan siapa? Dari Padang Pondok Gede. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ana menanyakan uh, tadi Ana lihat kuliah subuh ya di DPRI. Uh, ah, dia bilang bahwa perbedaan istilah itu adalah rahmat kata Rasulullah demikian perbedaan rahmat uh, katanya Pak uh, perbedaan istilah itu adalah suatu rahmat mm -hmm. uh, itu katanya Rasulullah bilang seperti itu mm -hmm uh, yang anda tanyakan hadisnya eh apa hadisnya palsu itu kan? mm -hmm. itu aja kan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah Yang pertama ya Ustadz yang di TVRI tadi sudah berdusta atas nama Rasulullah Ya, sedangkan Rasulullah SAW bersabda man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ketahuilah akhi, ya hadis tersebut la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Ya, kata Ibnu Hazm, al eh, hadis ini batilun sanadan dan matnan, batil sanad dan matannya. Adapun sanadnya karena tidak ditemukan dalam satu dalam satupun ya eh, apa referensi-referensi kitab-kitab hadis sanadnya. Yang kedua bahwasannya ya secara matannya pun batil Sebab kalau perselisihan rahmat berarti persatuannya adab. Karena kalau tidak rahmat berarti adab. Bahkan sangat bertentangan dengan ayat ketika Allah berfirman, <clears throat> "Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh." Dan mereka senantiasa berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum untuk itulah Allah, Allah untuk untuk itulah Allah ciptakan mereka. Ketika Allah mengatakan mereka senantiasa berselisih, Allah ya kecualikan orang-orang yang tidak berselisih sebagai orang yang dirahmati. Itu menunjukkan bahwasannya persatuan itu rahmat dan perselisihan itu adab. Ya. Bagaimana dikatakan bahwasannya perselisihan itu rahmat ya subhanallah. Ya, kalau dikatakan ikhtilafu ummati rahmah, ya perselisihan umatku rahmat, berarti persatuannya adab. Siapa mukmin yang berkata seperti itu? Ya, kalau kita bermusyawarah saja, pasti kita cari mufakat. Kalaulah perselisihan itu rahmat, ya udah setiap kali terjadi mufakat, eh nggak boleh bersepakat, ayo kita berselisih lagi, rahmat. Musibah ini. Ya. Yeah. Maka saya katakan, ya Ustadz yang di TVRI tadi ya sudah berdusta atas nama Rasulullah, maka ya mudah-mudahan ya Ustadz tadi diberikan hidayah oleh Allah dan ya Bapak juga mudah-mudahan bisa menghubungi Ustadz tadi dan sampaikan kepada Ustadz itu ya kalau bawa hadis itu hati-hati jangan sembarangan periksa dulu dan bahwasanya ternyata hadis yang dia sampaikan itu tidak ada asal usulnya la aslalahu nah ya taib kita lihat kembali telepon yang ketiga taib dengan siapa di mana Agus Agus di Mada ya silakan pak uh, itu Ana mau nanya nih uh, puasa bulan Syawal itu ada nggak sih ya Iya, itu saja, ya. Pak. Sudah itu aja. Iya, saya hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para ulama berselisih tentang adakah puasa ya di bulan Syawal. Mazhab Imam Malik mengatakan tidak disunahkan bahkan Imam Malik menyatakan itu bid'ah. Alasannya apa? Katanya karena Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama yang beliau dapati dari kalangan tabiin tidak pernah ada satupun dari mereka yang melaksanakan puasa Syawal Atas dasar itulah kemudian Ibnu Malik menyatakan itu bid'ah. Namun Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab yang menyatakan bahwa ya bagaimana dikatakan bid'ah sementara anjurannya sudah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, fakannahu shoma shoma ad-dahra kullahu kama qala." Ya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti enam hari Sawal, seakan-akan ia puasa setahun, kata Rasulullah. Seakan-akan ia puasa setahun. Adapun ya Imam Malik mengatakan tidak diketahui, aku tidak pernah mengetahui ada seorang pun ya ulama ya di zaman beliau dan setelahnya sebelumnya ada yang melaksanakannya. Itu sepengetahuan Imam Nawawi. Eh Imam Nawawi, Imam Malik Apalagi yang namanya puasa itu kan ibadah yang tidak terlihat. Ya. Maka selama hadis itu telah sahih pada waktu itu ya tetap kita wajib kita amalkan. nah. Baik, uh, kita angkat beberapa pertanyaan dari uh, pesan singkat ya sebelum kita angkat kembali dari telepon. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Ahmad di Priok Ustaz. Bagaimana di bulan Ramadan uh, mengapa masih ada orang yang kerasukan syaitan Ustaz? Bagaimana penjelasannya? Ya akhi a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang kerasukan syaitan katanya? Ya syaitan itu apa? diikat. Ada faedah penting dalam suatu dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, ketika menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, Sufiyat syayatin maradatul jin." Kata-kata maradatul jin itu menunjukkan bahwa yang diikat tidak semua jin. Ya, tapi dari kalangan syayatinnya saja dari kalangan jin itu merodahnya yaitu orang-orang yang durhaka apa oh, jin-jin yang durhakanya itu merodah itu sangat durhaka ya itu menunjukkan yang diikat itu itu ya kemungkinan besar yang lain tidak Allahu alam itu yang saya fahami Allahu alam Baik, kembali dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya ada ikhwan yang mengetahui tentang hukum haramnya rokok akan tapi ia uh, masa bodoh ya tetap merokok walaupun diingatkan bagaimana sikap kita saat dari Abu Lukman? Ya akhi, memang terkadang ada orang yang ngikutin hawa nafsu. Mutabi'un lil hawa. Kalau antum sudah mengingatkan dan sudah menyebutkan dalil-dalilnya secara jelas dan gamblang, dan dia pun juga tahu bahwasanya ya dia tidak bisa menolak ya kebenaran tersebut tapi tetap saja ngikutin hawa nafsu maka orang seperti ini fasik ya tapi tidak belum belum sampai kepada derajat kafir ya tapi fasik orang ini pelaku dosa maka tentu ya kita berusaha untuk targib dan tarhib, artinya kita takut takuti dengan api neraka. Kita sebutkan tentang keburukan-keburukan merokok, ya apa e, mudarat-mudaratnya, ya. Sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Satu lagi kita angkat dari pesan singkat. E, setelah memohon penjelasan surat dari Al-Baqarah ayat yang 186 di mana Allah menyebutkan dekatnya Allah pada hambanya padahal ayat lain dinyatakan Allah tinggi di atas ars iya. dari anak pondok gede bagaimana uh, korelasi keduanya pertama akhi ya Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki disebutkan dalam hadis bahwasanya apabila datang sepertiga malam terakhir Allah mendekat kepada hambanya dan turun ke langit dunia dan itu tidak meniadakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arash karena ketika Allah mendekat kepada hambanya tersebut, ya, Allah pun tetap berada di atas arash. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apalagi Allah maha besar. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya tujuh langit tujuh bumi dibandingkan dengan kursi seperti apa? Ya, dalam satu riwayat disebutkan seperti tujuh dirham dibandingkan dengan tameng dan kursi dibandingkan dengan arash Allah seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir dengan tanah lapang. Allah maha besar dan lebih besar tentunya. Kalau kebesaran Allah, ya kebuas kebesaran kursi Allah melebihi besarnya langit dan bumi sebagaimana firman Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dan ternyata arasy Allah lebih besar lagi dari kursi dan Allah maha, maha besar, Allahu akbar bagi Allah mudah kalau Allah ya turun ke langit dunia tanpa mengosongkan hak ya tanpa kosong ya arsy Allah dari zatnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu bagaimana caranya hanya Allah yang tahu ya antum dan kita semua tidak pernah mengetahui hakikat zat Allah bagaimana bagaimana bentuknya bagaimana hanya Allah yang tahu dan Allah ya maha kuasa atas segala sesuatu maka kewajiban kita imani saja bahwa Allah men, ya Allah bersemayam di atas arash dan Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua ya akhi, ya dia, ya bahwasanya dekatnya Allah dalam ayat tersebut ditafsirkan di ayat itu juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika apabila hambaku bertanya kepada Aku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengijabah doanya orang yang berdoa kepadaku. Di sini menafsirkan bahwa dekatnya di sini adalah dekat dengan ijabah. Ya dekat dengan mengijabah doa seorang hamba. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, ya tidak boleh ditabrakkan satu asal masalin daripada ayat-ayat itu tapi wajib kita kompromikan dan sebetulnya memang tidak bertentangan sama sekali. Nah. Baik, kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana, Mu? Umi Emir Depok. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, saya ingin tanya, kalau di Indonesia ini kan habis selesai Ramadan, kita berkunjung ke rumah keluarga atau sahabat handetolan itu silaturahim Hmm. Ini budaya Islam atau budaya Indonesia atau memang ada sunnahnya seperti ini, Ustadz? Iya. Yeah. kedua, saya meningkatkan keimanan selesai Ramadan supaya istiqomah. Bagaimana ya, Ustadz? Iya. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim itu adalah ibadah yang sifatnya mutlakah. Dalam artian tidak ditentukan waktunya dan tempatnya. Kapan saja boleh namun terkadang ada orang sibuk atau mungkin kerabatnya berjauhan. Ternyata hanya sempat memang di waktu dibuat di bulan Idul Fitri itu. Iya. Di waktu Idul Fitri itu ya karena kesibukan masing-masing tidak bisa bertemu dan tidak bisa ini berkumpul kecuali pada waktu itu, maka tidak mengapa. Iya, sampai hari ini pun juga para masyayikh di Madinah Munawwarah ataupun di di, di, di, di Saudi Arabia kalau mau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu selalu pulang kampung. Iya, ternyata kebudayaan ini bukan cuma di Indonesia. Hatta di Saudi pun juga. Jika kebanyakan masyayikh di Madinah itu asalnya dari Qasim, pulang kampung ke Qasim. Dia ketemu sanak apa keluarganya, handai taulannya. Dan saya belum pernah mendengar para ulama di sana menganggap itu sebuah bid'ah. Iya, Yang jelas ikhwatul Islam Adapun yang disebut dengan halal bihalal ini yang orang-orang Islam, eh, orang-orang Indonesia menyebutnya dengan seperti itu, selain dari sisi Arab bahasa Arabnya juga nggak nggak paham. Saya kira itu ya perkataan orang awam, ya halal bihalal. Coba antum Arab secara bahasa Arab apa? Ya. Artinya juga bingung apa halal dengan halal. iya, Maka ikhwatul Islam jelas kalau ya adanya ritual-ritual tertentu ketika halal bihalal dengan mengadakan sebuah ya banyak apa perkara-perkara yang sifatnya itu tidak disyariatkan maka tidak ada dalilnya jelas seperti itu. Adapun kemudian kumpul-kumpul keluarga ya di mana kaum muslimin memperlihatkan kegembiraannya di situ, ya berkumpul keluarga, bertemu sanak handai tolan, itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi Allah alam bisawab. Afwan Ustaz, satu lagi Ustaz. Mm-hmm. Meningkatkan keimanan setelah bulan Ramadan Ustaz. Oh iya. Ya, bagaimana meningkatkan dan istiqomah setelah bulan Ramadan? Sudah saya saya saya bahas sebetulnya tadi. Ya, tentu yang pertama adalah dengan memperkuat keikhlasan kita dan itibar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah memperkuat kita itu untuk eh, duduk di majelis ilmu, karena sesungguhnya majelis ilmu itu yang sangat bermanfaat untuk hati kita ya majelis ilmu itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehingga pada waktu itu iman kita senantiasa diguyur diperbaharui ya disiram sehingga pada waktu itu kita bertambah keilmuan kita ya kita pun bisa memahami tentang hakikat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ya akhi agar kita ini senantiasa apa yaitu menjauhi maksiat karena maksiat itu akan menghancur atau merusak hati kita yang keempat ya akhi, yaitu menjauhi teman-teman yang buruk dan cari teman-teman yang salihin. Sebagaimana Rasulullah SAW Sabda bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah ia lihat ya dengan siapa ia berteman. Di antaranya juga ya akhi, ya agar kita ini kuat dan diberikan kekuatan untuk istiqomah dan keimanan yaitu tahajud sudah saya sebutkan tadi ya, ayatnya bahwasanya tahajud itu ya salat malam itu menguatkan dan mengokohkan hati seorang hamba. Iya. Nah. silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya kita masih punya waktu di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Pak Markum di Bojong Gede, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi keadaan itu mengadakan tahlilan ada dalilnya nggak sih Ustaz? Takbiran ngadakin tahlilan? Iya sebelum, sebelum ya maghrib gitu ah, iya. mengadakan kumpul-kumpul terus ngajak kirim fatihah buat arwah warga. Itu ada ah, iya. Iya, Mohon penjelasan saya juga jadi iya. mengikuti di daerah. Iya. Tentu ikhwatal Islam suatu ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya suatu ibadah sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? harus sesuai dengan dalil ya, cocok dengan dalil. Sekarang ada tidak amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam yang empat. Di kitab fikih mana disebutkan demikian? Saya kira ya dan saya belum pernah selama mempelajari kitab-kitab fikih para ulama. Kalau mau Roma akar, kalau mau malam Idul Fitri itu ya tahlilan dulu tidak ada satupun ulama yang melakukan seperti itu. Makanya lah syak saya tidak ragu lagi bahwa itu perkara yang diada-adakan. Ya. Dan itu ya dan Rasulullah SAW bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada asal usulnya dari ya dari dari dari agama ini maka amalan tersebut tertolak dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Eko di Cikarang nih Pak. Ya, silakan mau nanya masalah ini takbiran yang di masjid itu orang-orang suka pakai itu apa ada ajarannya? Terus boleh nggak yang keduanya itu setiap saat kita takbiran di luar eh, malam hari raya? Ya, ya hanya itu aja. Kenapa? Takbiran di luar hari raya. Iya. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akhi, ya takbir yang dilakukan oleh Rasulullah itu dimulai semenjak beliau ia keluar dari rumah menuju ke lapangan terus beliau sampai selesai sholat. Setelah selesai, sholat maka beliau pun memutuskan takbir. Itu menunjukkan bahwa takbir hari raya itu, hari raya idul fitri maksudnya, adalah dimulai dari semenjak subuh, ya maksudnya dari keluar menuju mas musola, lapangan, sampai selesai sholat. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Jadi takbir di, di luar hari raya itu tidak di, tidak disyariatkan sama sekali. Ya. Yeah. Adapun malam di malam hari raya, maka para ulama berikhtilaf di sini. Jumhur mengatakan boleh berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddah walitukabbilullah." Dan hendaklah kalian menyempurnakan puasa dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Sedangkan malam Idul Fitri sudah sempurna puasa. Maka Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa seseorang bertakbir dari malam hari. Ya. Wallahu alam yang jelas mengikuti ya, apa yang dicontohkan Rasulullah jelas itu lebih mengikuti sunnah sebab Rasulullah yang paling faham bagaimana menafsirkan Al-Qur'an. Ya, ketika Allah menyuruh supaya bertakbir kepada Allah, maka Rasulullah SAW contohkan bagaimana takbir itu. Maka beliau memulai dari pagi hari, beliau keluar dan memutuskannya setelah sholat. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Namun, ya ikhwatul Islam azan ya Allah, ya takbiran-takbiran di malam hari yang dilakukan seperti di zaman sekarang ini jelas tidak sunnah. Dari sisi yang pertama ya mengganggu orang. Ya mana e, di masjid-masjid dengan dikeraskan, kemudian dengan suara kadang suara kor, apalagi disertai dengan beduk-beduk. Ya, itu semua tidak ada asal usulnya dari syariat kita ini sama sekali. Mata ikhwatul Islam azan ya Allah sekali lagi ittiba'ur rasul mengikuti Rasulullah itulah yang diperintahkan. Naam. Tapi kita akan kembali dari telepon bagi Anda yang mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam kajian interaktif secara langsung ini Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Bapak? Mantap Pak di Sunter, Pak. Ya, silakan, Pak. Nanya ini, Pak, masalah selatasi asli itu, Pak, dudukan hadisnya gimana? terusnya itu kalau misalnya benar ada hadisnya terus itu ada ayat awalnya nggak pak itu aja pak Ustaz iya Assalamualaikum. Ya, salat tasbih itu hadisnya yang saya pelajari sahih. Dia diriwayatkan dari Ibnu Ab dari Abu dari, dari Ibnu Abbas dari Al Abbas yang dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya. Demikian pula dari Abdullah bin Ja'far ya dikeluarkan oleh Abu Daud juga dalam sunannya juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As dikeluarkan Abu Daud juga dalam sunannya dan sanad-sanadnya hasan semuanya. Dari tiga jalan ini sampai masing-masing saling menguatkan. Adapun pentaklilan Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa di dalamnya ada Musa bin Abdul Aziz itu adalah pentaklilan satu jalan sementara jalan lain yang lainnya masih ada. Makanya rata-rata ulama yang mengkritik tentang sholat tasbih bukan dari sisi sanad seperti Ibnu Jauzi yang memasukkan hadis tasbih dalam kitabul kitabul maudhu'at dinyatakan sebagai hadis palsu sehingga banyak orang yang terkesan atau ter, apa apa taklid dengan Ibnu Jauzi dan meng, akhirnya menganggap bahwasannya hadis salat tasbih itu adalah palsu. Harus dia ketahui bahwa Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Maudhu'at ini banyak kritikan para ulama. Sebab kenapa? Hadis-hadis yang tidak palsu bahkan hadis yang sahih pun ya karena menurut Ibnu Jauzi bertentangan dengan akal maka itu dianggap palsu. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dimasukkan pula dalam kitab Al-Mawdu'at. Maka ya ya perkataan Ibnu Jauzi dalam hal ini tidak bisa diterima. Maka yang rajih dan ini yang di, yang dipilih oleh banyak ulama yang mensahihkan hadis surat tasbih juga banyak di antara ulama seperti Imam Muslim, Imam Baihaqi dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan hadis ini memang sahih wallahu alam. Adapun tentang apakah ada tahiyat awal kalau kita perhatikan dari sisi lafaz hadis tersebut tidak ada. Nah. Baik, kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz bagaimana untuk akhwat yang head di 10 hari terakhir Ramadan apakah masih mendapatkan malam Lailatul Qadar dan tidak sholat Idul Fitri apakah dia mendapatkan berkahnya Ustaz? Yang jelas. Eh, ya akhi, ya wanita yang haid itu diizinkan untuk membaca Al-Qur'an. Apalagi ya haid itu sesuatu yang sifatnya terus-menerus sehingga pada waktu itu lil hajah dia sangat butuh kepada yang namanya baca Quran dan amal ibadah yang lain. Maka ya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam dengan cara ibadah dan ibadah itu tidak harus dengan sholat malam. Ya, bisa dengan baca Al-Qur'an, bisa dengan mudarasatul Qur'an dan yang lainnya. Wanita haid ya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah. Ya, tapi kita akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi apakah eh, ada tata cara berdoa secara khusus di waktu sholat tahajud di Rahman Cikarang? Eh, tata cara doa maksudnya. Iya. Tata caranya apa? Tata caranya disebutkan. Tidak ada tata cara khusus yang jelas, akhi ya. Orang yang berdoa setelah sholat malam silahkan. Jadi berdoa kepada Allah dengan cara mengangkat tangan sesuai eh, sejajar dengan bahu. Kemudian ia menghadap ke kiblat <clears throat> dengan hati yang penuh dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak putus asa dari rahmatnya, maka ya kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang adab-adab doa itu sendiri. Adapun lafaz yang khusus <clears throat> di antara Rasulullah SAW yang pernah disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW yang membaca setelah salat witir itu subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus dan Rasulullah berdoa Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi min 'uqubatik وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت إلا كما أثنيت على نفسك ya Baik. Kita akan kembali dari Abu Nisa di Jakarta Timur. Ustaz, uh, Anda mau tanya bagaimana menjawab ucapan Idul Fitri dari orang kafir, Ustaz? Apakah diam atau bagaimana? Dia katakan selamat Idul Fitri kan? Iya, Ustaz. Ya, kalau selamat Idul Fitri selama dia tidak mengucapkan assalamualaikum ya kita tidak tidak perlu jawab pun nggak jadi masalah atau antum katakan terima kasih, ya nggak apa-apa. Ya. Kecuali kalau dia mengucapkan assalamualaikum maka kita jawab waalaikum. Nah. Masih dari pesan singkat dari Eti di Cikarang, Set, uh, Anda belum bayar fidyah. Bagaimana caranya? Bolehkah memberi bahan makanan pokok mentah? Uh, boleh, ya boleh mentah, boleh matang. Cuman kalau antum tambahkan dengan lauk pauknya itu lebih bagus dan lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Dan itu yang difatwakan Syekh Utsaimin. Iya. Dari Sumarno di Serang serang Ustaz, uh, eh, bagaimana apabila setiap Anda bicara permasalahan bid'ah kepada kawan-kawan, selalu mereka mengatakan, sudahlah jangan membawa-bawa bid'ah, nanti malah membingungkan umat. Padahal lawan bicara tersebut mengetahui hal tersebut. Dan dikatakan pula oleh mereka bahwa berdakwah itu harus dengan hikmah. Namun selama ini mereka tetap saja dalam kebid'ahannya. Ya, biasanya ya perkataan seperti itu di dalam rangka apa membela diri dan supaya bid'ah yang dia lakukan tersebut tidak disinggung-singgung terus. Mungkin antum harus ada cara lain dengan cara apa menerangkan secara ilmiah perkataan-perkataan ulamanya dan yang lainnya supaya dia puas. Kalau ternyata sudah berusaha kita secara ilmiah dengan bukti-bukti dan perkataan-perkataan ulama jelas, tetap saja dia tolak Kita menunjukkan dia ngikutin hawa nafsu. Ya tinggalkan saja sama antum ia tidak perlu berteman dengan mereka, ia cari teman-teman yang salihin. nah. Tapi kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Uh, dengan Ibu Heni di Bekasi. Silahkan Ibu. Uh, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, Ustaz, Anda mau nanya tadi masalah malam Lailatul Qadar itu ya. Mm -hmm. Yang tadi wanita itu sedang head. Uh, Anda mau tanya apakah wanita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu di rumahnya apakah khusus orang-orang yang sedang melakukan itikaf itu aja iya Assalamualaikum Tidak jelas tidak khusus untuk orang yang melakukan itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hatta yang di rumah kalau dia sungguh-sungguh ya untuk beribadah kepada Allah dapat. Ya makanya tidak ada satupun dalil khusus ya bahwa Lailatul Qadar itu khusus buat yang itikaf. Cuma mungkin yang itikaf itu kemungkinan besar dapat. Kenapa? Karena dengan kesungguhan dia, ya Allah nilai dan Allah berikan bantuan dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya berbeda dengan di rumah. Kalau di rumah terkadang yang ngelihat bantal, ngelihat kasur, masya Allah, ya udah enak banget ini. Ya mau bangun aja susah. Kayaknya mata itu ada lemnya gitu kan. Makanya ketika seseorang itikaf biasanya dia kuat. Ya. <clears throat> berbeda dengan di rumah. Tapi kalau yang di rumah ternyata masya Allah juga ya bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah insya Allah dapat nah. Eh, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu Fahmi di Klender. Iya. Eh. Uh, masalah takbir sholat Idul Fitri itu, mm -hmm. uh, itu takbirnya uh, ada yang takbir sekali, uh, takbirnya kan tujuh kali gitu. Tapi iya. cuma mengangkatnya itu cuma sekali gitu. Iya. Itu yang benar yang mana sih? Yang saya condong kepadanya pendapat yang mengatakan buat takbir itu khusus di, ya cukup di pertama saja. Takbiratul ihram. Setelahnya tidak perlu mengangkat tangan. Maksudnya mengangkat tangannya Bu ya, untuk takbir tujuh kalinya itu jelas ada sunnahnya di Rasulullah. Adapun mengangkat tangannya khusus di pertama kali saja sebab ya untuk menyatakan demikian butuh pada dalil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahu alam. Taip. Kita angkat tadi pesan singkat Ustaz, apakah uh, membayar fidyah itu diperbolehkan dibayar setelah bulan Ramadan Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Jadi ya boleh seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, beliau pernah dia ya, di bulan Ramadan tidak berpuasa selama sebulan, maka beliau mengundang 30 fakir miskin yang kemudian beliau ya menyuruh mereka makan di rumahnya. Nah. Iya, kembali dari bagian di Cilangsi, Ustaz. Anda pernah ikut perguruan silat dan bisa mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Masya. Dan dikatakan bahwa Ramadan kemarin jatuh pada malam 30. Bagaimana pendapat ini, Ustaz? <laughs> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diberitahu oleh Allah. Masya Allah, antum bisa di, mengetahui dengan apa tenaga dalam. Para sahabat saja yang lebih kuat keimanannya dari antum kok. Ya tidak, tidak ada yang diberitahu. Ini sungguh keanehan dan keajaiban yang luar biasa. Ya antum dapat wahyu dari mana? Malaikat Jibril datang ya? Atau gimana? Ya cara mengetahuinya. Udah gitu malam 30 lagi. Sebenarnya Sementara Rasulullah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya malam-malam ganjil. Ya 10 hari terakhir ini sungguh keanehan maka antum tinggalkan ya seperti itu semuanya itu semua dari jin dan itu semua menyimpang dari syariat naam Baik, kita akan kembali dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Uh, selamat di Bekasi. Silakan Pak Selamat. Uh, Pak Ustadz mau tanya masalah ini Pak Ustadz uh, salam sholat yang dua rakaat kan kita uh, ada tawaruk, ada ikhtiras ya. Iya. Yeah. Yang yang lebih ya yang lebih abdal gimana? Terus kedua mengenai uh, menggerak-gerakkan jari itu bagaimana Pak Ustaz? Iya. Yeah. Yang saya condong kepadanya dan ini adalah pendapat jumhur ya dari madhab uh, Imam Hanafi Eh, Maliki demikian pula eh, itu adalah pendapat daripada Imam Imam Imam Ahmad bin Hambal dan itu pendapat masyayikh di zaman sekarang seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani itu bahwa untuk dua rakaat iftirash. Ini berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha Ya wa kana idza jalasa fi raka'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu al-yusra ya, wa yansabu rijlahu al-yumna adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila duduk di dua rakaat beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Ya, demikian pula dalam hadis Malik bin Huwairis bahwa Rasul ketika mensifati hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan Nasai bahwa Rasul hadis Wa'il bin Hujar ya, dari Nasai ketika mensifati salatnya Rasulullah SAW bahwa beliau salat di, di dua rakaat dan iftirash ya dan itu lebih khusus daripada hadis yang menyebutkan adalah Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam maka beliau duduk tahiyat eh, duduk tawarruk karena itu umum untuk 1 2 3 4 5 6 sementara ini khusus untuk dua rakaat maka yang umum yang di, di umum dibawa kepada yang khusus dan itu juga lebih mengumpulkan dalil-dalil yang ada wallahu alam nah Baik, kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya uh, begini. Anda membaca dari kisah teladan, judulnya percakapan antara Rasulullah dengan iblis. Di situ diceritakan kalau Allah telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad untuk menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan Rasulullah berapakah banyak teman di kalanganmu? Iblis menjawab ada 10. Nah 10 ini ada yang nggak mengerti. Iblis menjawab orang yang selalu berangan-angan dan menghayal dengan tidak ada faedahnya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sendiri yang pertama masalah hadis itu tidak tahu ya. Bagaimana kesahihannya saya tidak tahu. Ini insya Allah saya ingin periksa lagi hadis tersebut ini apakah sahih atau tidak. Iya. Ya, baik, kita nah. angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana ini? Ini di Klender Pak. Silahkan. Hmm. Eh, gini Pak, saya mau menanyakan tentang malam Lailatul Qadar. Itu bagaimana orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ciri-cirinya bagaimana gitu kan? Terusnya kita itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa gitu. Iya. Menurut sejarah nabinya bagaimana, Pak? Baik. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Yang jelas, akhi, iya. orang yang mendapatkan Lailatul Qadar nggak ada nggak ada ciri-ciri khusus. Ya, nggak ada Allah disebutkan dalam satu pun dalil dan hadis. Nah, siapa yang dapat Lailatul Qadar langsung ya, wajahnya bercahaya gitu kan? Atau apa apa tangannya langsung gimana? Enggak, enggak ada sama sekali tetap tidak ada perubahan. Cuma mungkin ya dia mendapatkan pahala yang besar ya, dia mendapatkan pahala yang besar karena Allah berfirman Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Ya dan kemungkinan juga Allah berikan lebih kekuatan untuk senantiasa mengamal-amalkan kebaikan setelah itu. Ya. Yang jelas tidak ada ciri khusus seseorang itu dapat Lailatul atau tidak. Yang jelas kewajiban kita sungguh-sungguh, maka itulah hikmahnya kenapa Allah sembunyikan kapan Lailatul Qadar terjadi. Itu dengan cara supaya apa? Supaya kita itu sungguh-sungguh ya untuk mencari Lailatul Qadar. Nah. Satu pertanyaan lagi saya kan? Iya. Iya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, dikecilkan sedikit dari monitornya, Pak ya. Iya. iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. warahmatullah. Saya ingin bertanya tentang takbir setelah surat Fardhu Ustaz, pada hari Id itu. Takbir. Iya, setelah surat fardu. Setelah sholat fardu pada hari Id. Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang, yang ada dalam Idul Adha. Rawahul Muslim, Rawahul Bukhari, Yang mana? Yang ini ya. ya. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabiru fi kubati di Mina itu. Di Mina itu. Itu untuk Idul Fitri Idul Adha. Dua aja selama hari tasrik itu aja. Bukan di Idul Fitri. Idul Fitri enggak ada. Enggak ada. Jadi Idul itu dari keluar mau sholatnya sampai sholat sholat itu aja. Betul. Kalau dari Idul Adha sampai tasrik itu ya saja. Ya? Dari ini kalau Idul Adha dari subuh hari Arafah sampai tanggal 13 hari tasyrik asar. Oh iya. Itu ada dua takbir, takbir yang sifatnya mutlak, tidak ditentukan waktu dan tempat, ada takbir yang sifatnya muqayyad itu setelah sholat. Setelah yeah, sholat yeah, iya. wajib ya. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Makasih Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.